Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 11 Januari 2021 bertepatan dengan 20 bertepatan dengan 29 Jumadal Awal 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Kumpulan dari hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang permasalahan fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-17 masih dalam bab keutamaan puasa Ramadan dan kita masuk kepada keutamaan yang ke Sembilan. Bahwa puasa Ramadan mukafiru junub. Penghapus dari dosa-dosa. Maka sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, silakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan Hafirullahumullah barakallahu fikum.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 Maka yang pertama diurut mulai dari ahadis yang mutawatir alaih kemudian turun kepada derajat yang lain. Maka hadis yang pertama yang derajatnya mutawatir alaih yang la syakka wa la atas kesahihannya. Dari sahabat Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min Barang siapa yang berpuasa Huna tiwarat Barang siapa yang berpuasa Ramadan Imanan wa isabat Yang tujuannya adalah beriman kepada Allah Dan dalam keadaan mengharap Dari balasan yang dijanjikan oleh Allah Gufiralahu mataqaddama min di, Maka akan diampuni dosa-dosanya dari yang telah lampau. Hadis ini mutawatun alaih dan makna dari iman dan wahtisaba dari segi i'rab tentunya maka iman dan mansub karena dia adalah hal maknanya kalau begitu di dalam terjemah, Mansum Ramadan imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan halnya dalam keadaan beriman kepada Allah. Maknanya imanan keadaannya dia musaddiqan bi fardi siyamihi wa musaddiqan bi thawab ala qiyamihi wa siyamihi. Pertama dia beriman bahwa puasa Ramadan itu wajib dan yang kedua, dia beriman bahwa apa yang akan dia lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan puncak masuknya kepada surga. Maka ini makna imanan. Dan juga makna ihtisaban. Kenapa mansuh? Mansuh li'anna ma'tuf ala maqabla. Ma'tuf kepada imanan. Waktisaban maka waw. atifah ihtisaban maktu ala maqablah. Lalu maknanya dari intisaban ala adalah muhtasiban muridan bidali wajhullah. Bari'an minariya wa sum'ah radiyan ala thawabih. Maka makna intisaban dia melaksanakan puasa ini intisaban hanya mencari dari wajah Allah saja. Mencari pahala dari Allah saja. Maka keluar dari kalimat ihtisaban mereka yang berpuasa dikarenakan riak dan mereka yang berpuasa dikarenakan sum'ah. Apa bedanya riak dengan sum'ah? Hmm? Riak cenderung untuk dilihat dan sum'ah cenderung untuk didengar. Semuanya penghancur dari keikhlasan. Riak di saat didapati orang yang dia ada tendensi padanya baik mertua ataupun bahkan calon mertua, maka dia pura-pura baik. <laughs> ada lobster di balik batu, biar dikira dia adalah orang baik sehingga ridho anaknya dinikahkan dengannya. Padahal dia berpuasa bukan untuk tujuan Allah. Misalnya seperti itu. Dan sum'ah bagaimana bedanya? Sum'ah dia ingin didengar. Maknanya sama. Ingin dikenal, ingin masyhur bahwa dia adalah orang yang soin dan sebagainya. Maka ini makna ihtisaban. Maka keduanya masuk al-awwal hal imanan wahtisaban adalah maktuh kepada imanan. Maka wajah pendalilannya jelas. Apa itu? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan begitu pun pendalilan yang lain yang derajatnya lebih turun sedikit dari muttafaqun alaih berkesendirian Imam Muslim atau lebih Muslim an Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqul as-salawatul khams wal jum'ah ila jumah wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahun idza jutuni bal kaba'ir Wa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Assalatul khams, salat lima waktu." Seperti yang kita lakukan berjamaah di masjid, wa jum'ah ila jum'ah. Dan seseorang melaksanakan Jum'ah, maknanya salat Jum'ah kepada salat Jum'ah yang akan datang secara periodik terus menerus wa Ramadan ila Ramadan dan seorang yang berpuasa secara periodik puasa Ramadan dari tahun ini ke tahun yang akan datang maka semuanya itu mukafirat ma bainahum penghapus dari dosa-dosa di antara keduanya maka jika seorang berdosa dari Jumat yang lalu sekarang hari Senin sudah lewat tiga hari misalnya dengan sekarang maka dengan Jumat yang akan datang di mana dia melaksanakan ibadah periodik ini, maka di Jumat yang akan datang dosa-dosa yang dia mulai dari Jumat terdahulu akan dihapus. Itu maknanya. Dihapus dalam keadaan per week ataupun per pekan ataupun per years per tahun dengan puasa Ramadan apapun dalam sehat dalam sehari per sholat jamaah yang wajib di masjid dengan melaksanakan lima waktu. Di rumah boleh kecuali udur, apapun untuk perempuan, tidak terjadi fitnah, tidak apa-apa di rumah. Maka di sini juga mukafirah Melaksanakan dosa setelah sholat zuhur, kemudian dia sholat asar, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya dan barang siapa yang melaksanakan sholat asar kemudian berdosa dia akan diampuni badal maghrib seperti itu makna dari hadis ini mukafara lima bainahun idza itu bal kabair kalimat idza itu bal kabair di sini menjawab pertanyaan yang the big question pertanyaan yang besar siapa yang mau jadi korban Hendak ya Hudaybah. Disebutkan di hadis mukafarat lima bainahun. Salat lima waktu, Jum'ah ilal Jum'ah, Ramadan ilal Ramadan, penghapus segala dosa di antaranya. Dosa apa? Dosa besar atau dosa kecil atau dosa besar dan kecil atau dosa besar, dosa kecil, dosa pertengahan. Hah? Dosa kecil. Ayo dalil. تدور دليل ونحن قرأنا دليل لا إله إلا الله أين دليل هذا الحديث ليس تدور هذا الحديث إيش تقول إذا جتني بالكبائر maka yang diinginkan dosa-dosa yang otomatis dihapus oleh amalan soleh tanpa taubat karena di sini otomatis otomatis penghapus dosa-dosa apa itu as-sagair idza tunibal kabair jika dia itu orang yang melaksanakan dosa kecil, bukan dosa besar. Kenapa? Karena di sini otomatis seperti di dalam surat Hud Allah berfirman, al-hasanat yudhibna sayyi'at bahwa kebaikan-kebaikan itu otomatis menghapus dosa-dosa. Begitupun di sini. As-salawatul khams wal jum'ah jum'ah Wa Ramadan ila Ramadan mukafirat lima bayi bainahum tanpa tobat otomatis menghapus. Sekarang pertanyaannya, semua dosa? Jawabnya tidak. Maka para pelaku, para dengkir yang makan uang riba, yang mengambil secara paksa mobil-mobil ataupun surat-surat tanah dan dia keluar dari rumah real estate-nya karena tidak bisa membayar, maka jadi gelandangan, gelandangan tengah atau gelandangan depan. Al-Muhim, dia terhina dina dikarenakan mengambil uang di bank dan dimakan oleh para rentenir. Maka mereka memakan riba haram. Dan para pelacur dan para peminum khomer dan para yang rajih para perokok karena ditulis juga oleh pemerintah merokok itu berbahaya bisa membunuhmu. Maka Allah berfirman wala taqulu anfusakum Kubi bi'aidikum ila tahlukah. Maka dua ayat ini menjadi pendalilan tidak boleh seseorang menghancurkan dirinya sehingga minum khamar, merokok dan yang lainnya yang membahayakan dirinya dari kokain ataupun extension ataupun drug secara umum maka itu semuanya perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram seperti ini apakah bisa diampuni dengan mudah oleh amalan-amalan soleh? Jawabnya tidak dosa-dosa besar yang kami sebutkan seperti memakan riba dan juga berhubungan suami istri yang bukan sah apalagi selingkuh bisa jadi hukumnya rojem maka ini perkara-perkara yang besar bukan perkara yang kecil tidak bisa dihapus dengan hanya sekedar amalan-amalan soleh itu saja. Kenapa? Pendalilannya dari ucapan Nabi. Ida jatuni bal kabair. Syaratnya jika dia terjauhi dari dosa yang besar. Adapun dosa-dosa besar maka harus bertobat. Maka inilah pertanyaan dan inilah jawabnya. Lalu masih pertanyaan lagi. Kalau seandainya melaksanakan dosa yang besar, lalu bagaimana caranya untuk dihapus? Apakah cukup dengan banyak melaksanakan amal-amal soleh? Jawabnya harus dia juga diiringi dengan pertama taubat. Maka di saat seseorang melaksanakan dosa besar, maka seperti misalnya pelacur di bulan Ramadan. Di siang hari dia puasa. Di malam hari dia praktek dengan PSK apa PSK? Pendidikan apa? <laughs> Tahu maknanya PSK? Apa? Apa? Oh gitu. Saya <laughs> tidak tahu. Al-Muhim disingkat PSK. Di malam hari dia melaksanakan praktek PSK. Di siang hari dia Ramadan. Dengan harapan innal hasanat yudhibna sayyiat. Bahwa zina tadi malam dihapus puasa siang ini. Jawabnya enak saja. <laughs> Karena Nabi berkata bal kabair. Yang diinginkan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar seperti zina, makan minum khamr dan juga melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa yang lain yang besar maka tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Adapun hanya sekedar mengamalkan amalan soleh tanpa taubat tidak bisa dihapus. Adapun pendalilan taubat banyak diantaranya yang paling doair di surat Tobat itu sendiri. Wa ana salah tapi lagi nakuliku hatta idza dharat alaihimul ard bima raqubat wa dharat alaihim anfusuhum wa dhannu ala ma ja'a min Allah illa ilaih summa taba alaihim inna innallaha huwa tawwabur rahim. Maka disebutkan tiga orang dari sahabat yang dulu menyelisihi perintah Nabi tidak ikut perang jihad. Maka diikat oleh Nabi atas perintah Allah di mana salamnya tidak diterima. Tidak ada dari kaum muslimin yang berbicara dengan dia. Diboikot. Sampai orang-orang terdekatnya. Tidak ada yang menyelamiknya dan menjawab dari salam dan ucapan. Maka tidak waqaf alaihimul ardu bimarahubat, rahabat, alaihimul ardu bimarahubat sehingga dunia ini menjadi sempit. Maka dia seakan-akan merasakan tiga orang ini, oh seandainya telan saja oleh bumi. Karena dia akan menghadapi manusia-manusia yang mana semuanya berwajah muram dan tidak mau berbicara. Dan itu keadaan <clears throat> hijrul mubtadi, hijrul ahli ma'asi seperti itu. jadi ini adalah obat pada hakikatnya. Wadahra alaihim anfusuhum. Wabahu ala raja Allah illa ilaih. Maka mereka merasa sempit dada. Dan tidaklah ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah. Sumatara alaihim liyatuhu. Maka kemudian mereka bertobat dan Allah menerima tobat mereka. Inna Allah wa tawadu rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini sahihnya Sumatara taba alaihim. Allah mengampuni dosa-dosa mereka karena wa dhannu ma ja'a minallah illa ilaihi. Di mana mereka menyadari bahwa tidak ada jalan keluar kecuali kembali kepada Allah. Dan begitu pun jika taubat telah dilaksanakan maka selesai. Namun jika suatu perkara yang berhubungan dengan kudus berhubungan dengan hukum-hukum syar'i yang harus ditebus, maka tidak cukup dengan tobat, harus juga menjalani hak, menjalani hudud, menjalani hukuman yang harus diberikan kepadanya. Tobat antara dia dengan Allah. Namun hudud harus dipenuhi. Seperti apa? Seperti contohnya zina muhsan. Zina orang yang sudah mempunyai istri atau suami yang sekarang sedang beken dengan istilah apa? Istilahnya apa? Selain zina muhsan itu selingkuh dan perempuannya dinamakan pelapor misalnya. Maka ini adalah dosa yang besar. Jika dia ingin bertobat, maka bertobat antara dia dengan Allah. Nah, hukum Islam di negeri tersebut dipraktekkan dan pemerintah memerintahkan perkara yang demikian maka tetap harus dirojam. Dan ini yang terjadi di zaman Nabi. Seperti datang di dalam hadis Buraidah. Yang mana hadis Buraidah di sini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga datang dari kisah yang lain dari Imran ibnu hussein yang kisahnya sama. Di hadis Buraidah ja'at al-Ghamidiyah datang al-Ghamidiyah kepada Nabi. Dan di kisah Imran ibnu hussein diriwayatkan oleh Imam Muslim datang kepada Nabi Imra'ah min Juhainah yang pertama dari Bani Al-Ghamidiyah dan yang kedua dari Bani Al-Juhainah. Yang kedua ya sama, ya Rasulullah ini qad zanaitu fatahirni. Ya Rasulullah aku telah berselingkuh. Dia punya suami. Namun berselingkuh mengikuti syaitan. Maka Nabi mengembalikannya. Kemudian didatangi lagi bahwa dia dalam keadaan hamil. Akhirnya untuk mempersingkat waktu kisahnya sama akhirnya diperkuatkan oleh Nabi ya sudah kalau sudah keluar jabang bayi dirajam kemudian datang setelah keluar dari rahimnya jabang bayi ini ya Rasulullah telah keluar maka suci sucikan dosaku menandakan bahwa jika berhubungan dengan hudud perkara-perkara yang ada di dalam Islam, balasannya yang keras dan hukum Islam dilakukan di situ, maka tidak diterima kecuali dengan membayar hudud tersebut. Maka dikatakan oleh perempuan ini, tahirni, sucikan aku. Tidak cukup dengan hanya minta taubat kepada Allah saja. Maka akhirnya setelah itu dibawa anaknya dalam keadaan menyusui, Kembalilah, susui anak kamu. Sampai dua tahun, maka setelah datang dua tahun, anak ini diriwayat diberikan oleh ibunya khubz, makanan Arab, yang roti, memegang roti. Dikatakannya Rasulullah anakku sudah bisa makan roti, tidak butuh kepada aku lagi untuk aku menyusuinya. Maka fakirni. Sucikanlah dosaku ya Rasulullah. Lihat bagaimana Sahabiah di zaman dahulu. Maka akhirnya diperintahkan oleh Nabi untuk digali tanah, kemudian perempuan ini dimasukkan ke tanah dalam keadaan posisi berdiri dan kepalanya dan kepalanya dan lehernya sampai kepada tanah sehingga hanya kepala dan leher atau bisa kurang atau bisa lebih teruslah yang jelas seperti itu Kemudian dari riwayat Al-Ghamidiyah datang Khalid ibn Walid Hajar. Farma Raksaha. Maka datang Khalid ibn Walid dengan batu yang besar. Dan dilemparkan kepada kepalanya. Faramarat ad-dammu ala wajhi Khalid. Fasabbaha. Kemudian memuncrat darah ke wajah Khalid dan Khalid seakan-akan menghina perempuan ini. Merasa kotor dari darahnya, darah pelacur dan sebagainya. Pasalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabah sabahu ia pencelaan dia kepada perempuan ini. Fakal mahlan ya Khalid, mahlan ya Khalid, Khalid di nafsi biyadih, laqad tabat taubatan. Lalu tabaha sahibu maksi, lalu lahu summa amru biha, fa salli alaiha wa dufina. Maka ini di riwayat Bureda yang melempar itu adalah Khalid ibn Walid. Dan di riwayat Imran ibn Husain فرجعها Umma Khalid ibn Umar تصلي alaiha Ya Nabi Allah Waqad زنت Apakah kita menyalahi dia wahai Rasulullah dia telah berzina muksum maka selingkuh adalah perkara yang sangat besar. Sekarang di sini malah menjadi tren. Di mana dia seorang sekretaris berkeluar dengan bosnya maka berselingkuh dan dia bangga. Aku telah berselingkuh dengan bosku. Maka aku diberikan jabatan yang tertinggi. Jadi sekretaris umum dan sebagainya. Maka di zaman dahulu sampai Umar pun menanyakan kepada Nabi. Apakah kita menyelatinya ya Rasulullah? Dia orang yang mati dalam keadaan dosa besar berselingkuh. Fadzat disebutkan. Faqala laqad tabat taubat law kusimat bayna sa'in min ahli Madinah lawasa'akum. Maka ini diriwayat Imran Ibn hussein Siapa yang berkata Umar? Diriwayat riwayat hadis Buraidah dari kisah al gomidiyah yang berkata Khalid Ibn Walid. Kisah ini dari dua kisah yang berbeda. Yang satu Al-Ghamidiyah, yang kedua al juhaimiyah Dan yang satu yang berkata Khalid dan yang kedua yang berkata Umar. Namun jawaban Nabi sama bahwa perempuan ini telah bertobat dan tobatnya sangat agung. Bahkan di perempuan al juhaimiyah bahwa dia itu jika taubatnya dibagikan untuk tujuh puluh rumah dari ahli Madinah lawa sa'atum Maknanya dibagikan bagi pendosa-pendosa yang ada di Madinah maka akan sangat luas, sangat cukup. Maka inilah dari permasalahan yang kedua. Jika dia itu dalam keadaan bertobat dan masuk kepada perkara hudud dan pemerintah memintanya, maka orang ini diampuni dengan dibayar hududnya. Maka pelacur-pelacur terutama yang sudah menikah dirojam. Dan pencuri dipotong tangan. Dia taubat juga dipotong tangan. Dan begitu pun khotul yang membunuh manusia kaum muslimin secara haram maknanya secara dulu maka dia pun akan dibunuh di kisos. Telah tobat meskipun telah tobat. Maka obatnya dengan dibayar kisos. Paham ya? Dan untuk permasalahan bagaimana di negeri yang tidak diperintahkan untuk hajim, maka itu bisa dipertanyakan di pelajaran yang lain. Lalu permasalahan yang ketiga, jika dia itu mati dalam keadaan dosa besarnya bagaimana? Seperti pelacur tadi misalnya, atau bukan yang tadi, tadi para sahabat, pelacur yang lain, dia melaksanakan dosa besar tadi. Kemudian dia hanya bertobat dan tidak mau dirojam, padahal pemerintah memintanya misalnya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang lainnya, ataupun orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa lain selain dari rajam yang tidak ada hudud seperti berdosa besar antara dia dengan Allah ataupun memakan riba, melaksanakan gibah, namimah dan rasil murtasi, menyuap dan sebagainya, maka dia juga mati dalam keadaan belum bertobat bagaimana untuk permasalahan yang ketiga tahta masih atillah Selama dia tidak melaksanakan kesyirikan, maka tahta masyiatillah. Maknanya, tergantung dari kehendak Allah. Jika Allah menginginkan bagi dia untuk diampuni dosanya kelak di hari akhirat, Allah akan mengampuninya. Sesuai dengan pendalilan di dalam ayat Al-Quran, Inna Allah la yagfiru an yusraqabihi wa yagfiru maduna dhali kalimah yasha. Maka Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar selain kesyirikan. Maduna dadik. Adapun orang-orang yang berbuat kesirikan Allah tidak akan pernah memberikan kepada mereka apa-apa dari pengharapan diampuni dosa-dosanya tidak. Dan pendalilan yang kedua hadis di Tokoh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang disahihkan oleh dua muhadir Ranau, Syekh Al-Albani dan Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i yang mana di disebutkan yukta birijalin al kiamat yukta birajulin al kiamat falahu tis'u wa tis'una sijillat tapi kulis sijilin madda basar kemudian orang ini putus asa di saat ditanyakan hal indahkah khairun qad qala la ya rasul la ya rob tidak wahai Allah aku tidak mempunyai kebaikan sedikit pun maka akhirnya Allah mengambil di hatinya bitokoh la ilaha illallah kemudian ditimbang bitokoh fikifah dan tis tis ina sejilat fikifah maka ati sejilat wa taqulatul bitokoh maka dohirnya dari tafsir para ulama bahwa orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah padahal dulu dia tidak bertobat. Yang dohir seperti itu. apapun bahkan tidak melaksanakan hudud. Maka kata masyiatillah. Dan jika Allah tidak mengampuninya lalu bagaimana dimasukkan ke api neraka namun tidak forever in hell. Tidak kekal di api neraka. Tetapi dia akan dikeluarkan dengan syafaat dan ini sesuai dengan hadis-hadis as-syafaat dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, "Kullu ibni Adam yadkhulu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba." Bahwa seluruh umatku akan masuk kepada surga kecuali yang enggan. Maka siapa yang enggan? Mereka paman ni faqad aba. Mereka yang bermaksiat kepadaku dan belum tobat telah enggan. Maka masuk kepada api neraka. Lalu masuk api nerakanya sampai kapan? Sampai diberikan kepadanya syafaat dan dikeluarkan oleh syafaat Nabi Muhammad apapun syafaat-syafaat dari yang lainnya maka akan dikeluarkan seperti hadis yang mutafakun alaih dari Abi Sa'idin al Kudri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa dakhala ahlun nar an-nar maka dikatakan kepada penduduk api neraka akhrijuh maka nabi qalbihi mithqala rotin min iman fayukhraju faqad tak asu. tahasu salu kina hilhaya hayat tu jannah dan di riwayat yang lain fahum al jahannamiyun maka mereka orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka ada yang terakhir mereka al jahannamiyun ada yang belum terakhir maka mereka para pendosa-pendosa besar yang belum tobat atasnya dan di dunia tidak bertobat, akhirnya Allah mengikut mereka dengan dimasukkan kepada api neraka meskipun tidak kekal padanya. Maka di sinilah permasalahan dari lakot mukafirat lima tidak itu dibalik kabair dengan syarat terjauh dari dosa-dosa besar. Jika dia dosa besar, maka tidak terampuni hanya dengan otomatis amal-amal soleh. Masih ada waktu? Sudah 41. Maka sekarang kita masuk kepada hadis yang setelahnya dan hadis ini terulang karena lafadznya sama dari berbagai sahabat datang dari Abi Hurairah, dari Anas bin Malik, dari Jabir bin Abdullah dan juga dari Ka'ab bin Ujrah dan juga dari Malik Ibnu Huwairith. Maka lima hadis lafadznya sama. Dan karena lafadznya sama, maka hadis ini meskipun tidak lekang dari kedoiban, bisa naik kepada derajat sahih ligoiri. Maka yang pertama hadis Abi Hurairah, mungkin yang kita baca hadis Abi Hurairah saja dan yang lainnya hampir sama maknanya. Ada tambahan sedikit lafaz kita baca saja yang dari hadis pertama Abi Hurairah. Ah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Amin, Amin, Amin. Bukan Nabi naik ke mimbar, kemudian dia berkata, Amin. Apa makna Amin? Hmm? Wahai Allah, jawablah atau kabulkanlah dari doa ini. Itu makna Amin. Maka Nabi mengatakan Amin, Amin, amin tiga kali. Maka ditanyakan oleh para sahabat, kau "Ya Rasulullah, makun kunta tasna'u ada. Apa yang menyebabkan kamu melaksanakan demikian? Maka kalau Jibril alaihi salam. Maka Jibril alaihi salam telah berkata kepadaku tiga kali. Yang pertama, rajima anfu abdin au ba'udah. Makna rajima abdin adalah Semoga Allah menghinakannya. Karena lapor rabimaan fu'addin maknanya semoga orang ini wajahnya dan di sini disebutkan diganti wajah dengan hidung karena orang-orang Arab hidungnya mungkin panjang sehingga ditempelkan ke tanah sangat menghinakan dan menyakitkan di saat digesek-gesek di tanah. Ini maknanya. Rabimaan kurajulin. Bahwa seseorang yang wajahnya itu dibenamkan ke tanah dan dihinakan seperti itu. Maka ini adalah istilah Arab Rabi'an, Rabi'an Prabu, Rabi'an abdun. Maknanya penghinaan yang besar. Di saat wajahnya ditempelkan ke tanah. Dan oh enggak enggak, Semoga dijauhkan maknanya dari kebaikan. Apa sebabnya kok didoakan semoga dia dihinakan dengan wajahnya dibenamkan ke tanah dan juga dijauhkan dari kebaikan. Pertama, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar Di mana dia masuk kepada Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Apa yang menyebabkan tidak diampuni dosanya, Febri? Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Masuk kepadanya Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Menandakan dia apa? Hah? Nah, di sini disebutkan, didoakan semoga keburukan baginya, kehinaan baginya, seseorang masuk Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Apa maknanya? Nah, Abu Nasr apa maknanya? Tidak berpuasa. karena tidak diampuni dosanya. Karena di hadis terdahulu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama Jika dia berpuasa maka diampuni dosanya. Di sini disebutkan masuk Ramadan dan tidak diampuni dosanya maka mafhum al-mukhalafah orang ini tidak berpuasa sehingga didoakan semoga Allah menghinakannya dan menjauhkannya dikatakan oleh Nabi amin karena Jibril mengatakan aminkan ya Rasulullah semoga Allah mengabulkan ini yang pertama dan yang kedua Rabia anfu abdin atau rajulin atau ba'da adraka walidayhi atau ahaduhuma falam yudkhilhul jannah. Maka doa yang kedua, semoga Allah menjauhkan dari keburuk kebaikan dan juga menghinakan orang ini, di mana orang ini mendapati kedua orang tuanya tidak menyebabkan masuk surga. Apa maknanya? Dia ukukul walidain. Dia berbuat dosa kepada kedua orang tuanya. Kalau dia berbuat baik kepada seorang, kedua orang tuanya, dia akan masuk surga dengan ada kedua orang tuanya di dunia ini. Namun karena dia tidak bisa memasukkan surga menandakan dia wali walidain. Maka didoakan orang-orang yang wali walidain berbuat keburukan kepada kedua orang tua apapun orang ini melaksanakan dosa besar kepada kedua orang tuanya Simalin kundang gitu di Minang ada apa maling kundang maling kundang banyak maling motor, suramor, terus kundang. Jadi maling kondang. Tukang maling. Baik. Kemudian di sini pun yang ketiga rahmatan anti rajulin ataupun abdin atau ba'da. Dukirta indahu falam yusalli alaik. Di mana dukirta indahu. Kamu disebutkan namanya An Muhammad atau Muhammadin kemudian dia tidak bersolawat kepadamu, maka doakan keburukan. Maka di sini pun faedah tentang permasalahan di majelis kita semua menuntut ilmu. Di saat saya mengatakan kamajati sahihain an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajib bagi kalian untuk menyebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taklik dari hadis ini. Barang siapa yang disebutkan nama wahai Muhammad, kemudian tidak bersolat kepadamu, maka rohimaan wabahudah. Semoga Allah menghinakannya dan menjauhkan dari kebaikan. Ini adalah menjawab Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan faidahnya banyak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As dan yang lainnya dari Abi Hurairah juga. Man sallallahu alaihi wahidah sallallahu alaihi asram. Selain tadi hukumnya wajib, juga disebutkan barang siapa yang memberikan sholawat kepadaku satu kali, Allah akan membalasnya sepuluh kali sholawat. Maka pahalanya besar. Maka ini dalam permasalahan as-sholawat, maka dia itu hukumnya wajib. Lalu disebutkan juga faidah oleh para ulama. Apakah setiap di dalam kita majlis disebutkan oleh misalnya pengajar meriwayatkan 50 hadis harus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jawabnya yang wajib hanya satu kali. Adapun yang lainnya maka diucapkan lebih baik dia akan mendapatkan 10 salah dari dari Allah seperti hadis tadi. Namun tidak mengilzamkan setiap dia meriwayatkan hadis apalagi pembacaan hadis. Setiap beberapa menit kalau Rasulullah. Setiap beberapa menit kalau Rasulullah. Maka apakah setiap disebutkan kalau Rasulullah kemudian mengatakan sallallahu alaihi wa ala wasallam disebutkan oleh para ulama yang menjadi pendalilan wajibnya adalah satu kali. Adapun yang lainnya mustahab agar tidak menjadi takrifah bagi kaum muslimin dan mendapatkan pahala yang sunnah Tadi man alaiya sallallahu alaihi asram. Barang siapa yang kepada kepadaku satu kali akan diberikan selawat oleh Allah sepuluh kali. Kita tutup hadis terakhir. Dan juga yang terakhir dari Hudzaifah. Kalau Umar radhiyallahu anhu man yahfadu haditsan an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil fitnah qala Hudaifah anak. Berkata Umar, siapa yang menghafal hadis tentang permasalahan fitnah? Berkata Hudzaifah, Anak Ana sahituhu, yaqul, fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha as-salat wa siyam wa sadaqah. Maknanya, berkata Umar, siapa yang menghafal dari Nabi tentang masalah fitnah, tentang masalah dosa dan sebagainya. Maka berkata Hudaifah, aku mendengar dari Nabi bahwa fitnah rajul dosa-dosa yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan sama saja berhubungan dengan dosa dengan keluarganya terjadi persengketaan sedikit keributan keluarga dan masalah keributan keluarga adalah perkara yang lumrah bahkan kadang-kadang dibutuhkan bagaikan garam untuk masakan jadi kalau masakan tanpa garam bagaimana rasanya? Hambar. Begitupun kehidupan mahligai keluarga tanpa ada keributan hambar. Iya Pak. Dibilang <laughs> iya oleh monoton. Terus dalam keadaan tidak ada keributan rindu. Keributan, yuk kita ribut. Setelah ribut kita berdamai dan lebih saling cinta. Nah, itu dia yang diinginkan. Tapi kalau ribut terus, akhirnya bisa kepada salat ya dan bila. Alhasil disebutkan di sini permasalahan keluarga dan permasalahan harta dan permasalahan dengan tetangga maka ini semuanya tukafiruha as-salat wasiyam wasadaqah fitnah-fitnah yang berhubungan dengan keluarganya ataupun dengan tetangganya, terjadi cekcok ataupun keburukan kepada tetangganya ataupun kepada hartanya. Misalnya dia bakhil ataupun tidak adil kepada nafkah istri-istrinya, maka diampuni dengan as salat wasiyam wasadaqah. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka jika ditanyakan kenapa hadis Hudaifah ditaruh di bawah padahal dia mutafakun alaih? Apa jawabnya? Jawabnya pertama insya Allah dipindah dan yang kedua karena memang wafatnya tidak begitu jelas alhasil insya Allah bisa dipindahkan menjadi hadis yang ketiga ataupun hadis yang kedua. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan Wabarakallahu bi'ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bu ilaik.